Kita coba akan kami jelaskan secara lengkap tapi eh, apa ringkas ya, ringkasan-ringkasan. Dari secara umum gamblang gambar kami berikan gambaran bahwa buku ini isinya begini begini begini gitu. Nanti secara secara mendetail penjelasannya, kasetnya atau modul tulisannya. Jadi orang bisa memahami. Oh, belajar tajwid itu intinya ini ini ini. Pentingnya belajar tajwid itu karena begini begini. Baik, begitu ya. Baik, di buku Tajwid yang ditulis oleh Al-Masyid Syafi'i halaman 7. Nah, di pasal pertama, di sini bahasannya adalah bagaimana cara membaca ta'ud, basmalah, dan surat. Jadi membaca ta'ud, basmalah, dan surat ini maksudnya mau diputus, mau diwakof, apa mau diwasol, apa disambung. Jadi pelajaran di sini ibarat bawa kendaraan, belajar tajwid itu sama seperti uh, trik tata cara membawa kendaraan berlalu lintas gitu ya tata tertib itu. E, membaca Al-Quran kan sebetulnya juga perjalanan membaca. Nah ini. Jadi halaman tujuh pasal pertama ini bahasan cara membaca ta'awud, basmalah dan surat ini. Kalau ibarat kendaraan apakah mau berhenti-berhenti menuju suatu tujuan apa langsung tanpa berhenti. Seperti jalan tol yang terusnya gitu ya. Nah ini. Di halaman tujuh itu pasal pertama ada cara membaca ta'awud, basmalah dan surat. Ada yang diputus, itu qat'ul jami. Diputus semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diputus terus hingga akhir. Ada yang diwasal semua. Tapi ada aturannya. Kalau diwasal, ujung-ujung barisnya itu dibunyikan, dibaca apa adanya. Kecuali nanti kalau ada hukum tanwin berlaku hukum tanwin. Gitu ya, atau di ujungnya matobi'i. Nanti ada ketentuan lain. Tapi tetap aja dibacanya seperti apa adanya baris-barisnya. Nah, itu waslul jami, disambung seluruhnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. hingga akhir ayat semuanya disambung jadi bagi orang yang uh, eh, napasnya mampu gitu ya kemampuan napasnya cukup sampai akhir itu di semua disambung ada juga basmalah dengan surat disambung ya ta'awud diwakafkan. Basmalah disambung dengan surat. Kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ta'awud dengan surat dengan bismillah dipisah. Basmalah bismillah dengan surat digabung. Yang keempat, ta'awud disambung dengan basmalah. Tidak disambung dengan surat ini yang kurang yang nggak beres, yang nggak benar. Jadi Nggak boleh tahu disambung dengan basmalah, tapi tidak disambung dengan surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini kurang tepat yang betul gabung semua, ya. Tapi tetap yang paling baik adalah nomor satu Qatul jami diputus dibaca tartil. Nah, di halaman 8 pasal kedua mana yang boleh, mana yang boleh, mana yang tidak. Yang pertama qatul kulli, diputuskan tidak disambung seluruhnya. Ini yang yang paling selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diputus semua. Ya, Basma yang kedua basmalah disambung dengan awal surat kedua. Akhir surat pertama dihentikan, ini juga diperkenankan misalkan uh, kita lagi baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu kan akhir nah, jadi basmalah disambung dengan awal surat kedua langsung wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udzu birabbin nas itu jadi eh, surat pertama dengan bismillah diputus bismillah dengan surah berikutnya digabung itu masih diperkenankan atau waslu kulli disambung seluruhnya dari surat akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah disambung dengan awal surat kedua. Misalnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Hingga akhir ayat ya. Ini ini kalau nafasnya kuat. Jadi nggak boleh nyambung tiba-tiba nyuri nafas ya. Mendingan yang nomor satu ya. Itu masih diperkenankan juga. Dia yang terlarang akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah diwakafkan itu terlarang misalnya. Walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك nas إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah itu terlarang. Jadi akhir surat pertama digabung dengan basmalah, basmalahnya malah diputus tidak digabung dengan surat berikutnya. Nah ini cara-cara nomor satu ya. Jadi gambaran pasal 1 dan pasal 2 adalah cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca surah-surah ini mau digabung apa diputus. Digabung, diwasol, diputus, diwakof. Gambaran yang kedua di halaman 9 tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini tidak ada bedanya dengan abjad dalam latin. A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah dalam huruf hijaiyah juga alif, ba, ta, ha, kho, da, za. Hanya saja harus diingat di dalam bahasa Arab, di dalam huruf hijaiyah banyak huruf-huruf yang bentuknya sama. Ini perlu dicermati. Bentuknya sama, pembedaannya hanya di titik. Coba lihat. Ba, ta, sa sama bentuknya. Yang beda cuma titiknya aja. Kalau titiknya satu di bawah jadi ba. Nah, dengan nun juga sama. Nun titik satu di atas. Perahu titik dua di atas tak. Kalau titiknya dua di bawah jadi ya. Perahu titik tiga jadi sa. Coba lihat antara jim, ha, dan ho. Bentuknya sama. Yang beda cuma titik. Ada titik di bawah jim. Gak ada titik ha. Ada titiknya di atas ho. Dal dan zal beda di titik. Ro dan zai beda di titik. Sin dan shin beda di titik. Sin gak ada titik, shin ada titik tiga. Sod dan bod beda di titik. Bod ada titiknya. To dan zo bentuknya sama, beda di titik. Ain dan gin bentuknya sama, beda di titik. Fa dan kop juga begitu. Hanya bentuknya kalau fa dan kop agak beda. Kalau fa rumahnya di rumahnya ba, landai. Kalau kop rumahnya rumah ke dalam, rumahnya nun. Tapi kalau sudah dalam kalimat, fa dan kop tidak ada bedanya, bentuknya mirip-mirip saja. Perbedaannya cuma di titik. Titiknya satu jadi fa, titiknya dua jadi kof. Kalau di akhir baru kelihatan perbedaan antara fa dan kof. Kalau di awal-awal nggak begitu kelihatan, di awal di tengah. Kaf Nah, bentuknya. Ini huruf-huruf yang berubah bentuk. Cup itu seperti ini. Kalau di awal cupnya begitu, di tengah lain, di akhir kembali. Jadi huruf hijaiyah itu semua akhir kembali ke bentuk asli. Nah ini perlu kita bahas nanti perubahan-perubahan bentuk penulisan dalam huruf hijaiyah. Jadi ini harus dipahami. Kalau tidak paham uh, esensi materi huruf hijaiyah ini susah untuk bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Nanti dengan ta dan iya sama, yang bedanya cuma di titik. Nun dan ba sama, beda di titik. Jim, ha dan kho juga sama. Itu ya. Nah, mim ini juga huruf-huruf yang nanti tidak berubah nanti ada. Di awal, di tengah, di akhir. Nun, tadi rumahnya sama seperti ba saja kalau di awal, di tengah. Wow, ini huruf-huruf egois. Ada, ada dal, ada zal, ada ro, ada zai. Nah itu. Ada wow, ada hamzah atau alif. Itu huruf-huruf egois huruf-huruf yang nggak bisa nyambung. H ini huruf yang berubah bentuk. Ha di awal, seperti bentuk aslinya. Hak di tengah lain kayak mim tapi dua mimnya. Kan bentuknya kayak mim kalau di tengah. Di akhir, nah balik lagi lain cerita. Nah, rumahnya nanti sama dengan tak Butoh. Kemudian ia, rumahnya kalau di awal, di tengah, sama seperti seperti ba atau huruf-huruf lainnya. Nah, seperti tak juga. Hanya perbedaannya di titik. Itu gambaran gamblang. Secara gamblang tentang huruf hijaiyah, bahwa huruf-huruf hijaiyah pada intinya sama seperti Latin. Hanya dalam huruf hijaiyah ada beberapa huruf yang bentuknya sama. Perbedaan di antara huruf-huruf itu hanya di titik. Ada titik, nggak ada titik. To dan zo cuma ada titik, nggak ada titik. Ba dan ta dan sa hanya beda titik dan beda penempatan. Kalau ba titiknya di bawah, nun titiknya satu di atas. Ta titiknya dua di atas. Ya titiknya dua di bawah. Nah ini. Ini gambaran umum. Kemudian yang harus dipahami dalam huruf hijaiyah itu bahwa dalam huruf hijaiyah baru ber berbunyi manakala dikasih baris. Baru berbunyi manakala dikasih baris. Jadi alif bisa berbunyi jadi A kalau dikasih baris di atas, bunyi dikasih kasroh baris di bawah. Bisa jadi U dan di, jika dikasih domah. Jadi A, I, U, Babi, Bu, Tati, Tu, su Nah, huruf-huruf hijaiyah baru berbunyi manakala dikasih baris. Nah, yang sudah berbaris itu bacaan pendek itulah yang dinamakan khosar kosor bacaan pendek. Nah, beda huruf hijaiyah dengan Latin ya tentu. Kalau huruf Latin baru berbunyi, baru bisa kita pahami manakala konsonan berpadu dengan vokal. Baik. Kajian tentang badan seperti itu tentu akan nanti kita teruskan dalam materi-materi uh, eh, CD tutorial ya. Tentu Ibu dan Bapak bisa mendapatkan CD uh, eh, ataupun berupa kaset ataupun berupa CD tutorial. Baik, kita masih akan meneruskan surah al waqiyah ya surah Waqiah ayat yang ke-35. Ya, sebelumnya ada tamu kecil kita yang sudah lama ini tidak ke radio. Ada di Mukti. Assalamualaikum Mukti. Waalaikumsalam. Baik, masih hafal sampai sudah apa? al Isikop ya.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 wa mashhud Kutila ashabul uhdu <laughs> Diulang, kutila Kutila as Ashabul. Ha dulu uh أصحاب uh أخدود أخدود di kutilanya H dulu ya Khonya di akhir Kutila ashabul ukhdu uhdud Coba diulang kutila Kutila ashabul ukhdu Ukhdud Anna Anna Rizadil waqud Izhum alaiha Yang semangat Izhum naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid coba diulang wa ma naqamu وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي Alladhi terusnya. Alladhi. Alladhi lahu mulku. Ya. Alladhi lahu mulku sama wati wal ab. Wallahu ala kulli. Enggak, tak biasa. Kulli, jangan kulli. والله على كل شيء شهيد والله والله على كل شيء شهيد buka mulutnya يا nah, الذي الذي له ملك السماوات والأرض يا دوlang الذي الذي الذي له ملك السماوات والأرض والله وال- والله على كل شيء شهيد terus apa lagi إن الذين فتنوا المؤمنين yang artikulasinya yang, yang jelas إن الذين adol mu'minina wal mu'minati summa summa summa lam yatubu falahum summa lam yatubu ya falahum azabu jahannam walahum azabul harir harir ini hafalannya sudah bagus, tinggal tahsinnya nih ya. Di, diperbaiki lagi saya. Ngantuk ya? Enggak suara subuh, enggak. Yang semangat dong suaranya. Nih. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul Hariq. Hariq. Ya lagi. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam. Eh, summa lam. Summa lam. Diulang. Innalladzi. Innalladzina fatanul. Yang semangat. Innalladzina fatanul mu'minina ngene nawalma minate summalam summalam summa ulang innal ladzi innal ladzi nabatanu mu'minina wal mu'minati summalam summalam summalam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq hariq terus tinggal innalazina amalu wa amilu solihati lahum jannatu tajri mutah tihah anhar pertamanya hak kecil dulu mutah hal baru. Nih. IUT iya. hafalannya sudah bagus, tapi hafalannya diperbaiki sedikit ya. Tuh. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar min min tahtihal di ya. Innallazina amanu wa amilus salihati nah, di situ ya. Tajri dipanjang di situ sih. تجري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ya. Semangat Innalazina amanu wa amilat salihati lahum jannatu tajri Tajri panjang Jannatu tajri min tahtihal anhar Zalika Zalikal fawzul kabir Suaranya Zalika Untuk <laughs> neganya Zalikal fawzul kabir Lihat ayah Zalikal fawzul kabir Zalikal fawzul kabir Terus inna Inna bapak syarab Bika syadid إنه هو يبلئ ويعيد وهو غفور ودود ذو العرش المجيد فعل فعل لما يريد itu ya jangan diulang faal ya fa'alul sekali lagi fa alul lima yurid. Lihat, pokoknya mana? Ulang, ulang lagi. Pak alul lima yurid. Iya. Hal ada. Eh, bukan ham, bukan ain, hamzah. Hal ada. Hadis. Hal ataka. Hal iya, ataka haliful junud. Fir'aun wa samud. Terus? Bukan kafaru. Bukan kak biasa. Balilladzina kak kak kak biasa kaki. Balilladzina. Balilladzina kafaru fi takdir. Fi hamas. Fi tak. Fi tak. Fi tak. Fi tak. Bilang, balilladzina. Balilladzina. قصروا في تكذيب تك تك تك تكذيب تكذيب تكذيب بس والله والله والله من والله من ورائهم محيط حق kecil محيط محيط محيط ya محيط Muhibak. Oh, anu, anu, bal? Huwa qur'anum Bukan ain. Hamzah. Bal huwa Qur'anum majid. Coba sendiri bal huwa. Bal huwa Qur'anum majid. Eh, panjang. pada hari disukun dan kelah kubro. Bal bal huwa Qur'anum majid fi iya kan? iya. mahfuz. Jangan, eh, hmm. bukan lah, Mahfuz. Uh, fi mahfuz. Mahfuz. Coba fi. Fi mahfuz. Aha. Coba itu kan dihafal tadi. Coba lihat tulisannya ya nih. Uh, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama idzatil buruj. Wanya jadi panjang apa pendek? Waknya pendek. Pendek berarti ko. Kosar. Was alif lam sa. Samsiyah. Was sama ini matobinya ketemu hamzah. Nih matobinya ketemu hamzah. Jadi madu wajib mutasil. Apa ini namanya? Madu wajib mutasil. Kenapa madu wajib mutasil? Kenapa madu wajib mutasil? Karena. Mm -mm. Matobinya ketemu. Metodenya ketemu? Ketemu Hamzah. Hamzah. Satu K? Iya. lima. Mad wajib mutasir adalah matobi bertemu? Bertemu. Matobi bertemu. Apa ini yang gini? Hamzah. Satu. Satu. Satu. K. Lima. Itu namanya? Mad wajib mutasir. Mad wajib mutasi yaitu mad tobi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat. Hmm. Cirinya ada apa nih itu? Nih, alis. Alis, alis panjang, tebal kayak alis tuh gitu. Was sama iza zatnya? Zatnya. Apa ya? Mad. Mad. To. Tobi'i. Kenapa mad tobi'i? huruf berbaris fathah dengan alif. Wasama izatil alif lamnya alif lam. Es. Eh, komariah. Komariah. Cirinya ada apa tuh? Ada Su sukun. Sukun. Samsiah cirinya ada apa tuh? Ada ada apa di atasnya? Enggak ada. Enggak ada apa-apa, tapi ada ini nih. Ada tasid samsiah. Kalau komariah di atas lamnya ada apa ini? Su Gra. Su su sukun subro Eh, karena setelah alif lam bertemu huruf komari tiba. Buru ruknya jadi mat matobi ini. Kenapa matobi ini? baris doma dengan wau mati. Kalau dihentikan jadi buruj mad aridis dan kokolah ku kubro. Gimana bacanya? Was sama idatil. Idatil buruj. Itu. Terima kasih sayang ya. Ngantuk kamu uh, ya pagi-pagi tadi suruh bangun salat subuh sih. Ya, main luar ya. Baik. Masih ada waktu kita teruskan uh, wakiahnya. Ini mengobati kerinduan ibu-ibu lagi Suara mukti kok nggak pernah ngaji lagi nih Bu Fadia. Ibu jadi alhamdulillah dia sudah al eh, insyikok ya hafalannya. Kita memang target kelas 2 itu sampai juz 30. Ya, Alhamdulillah ya. Walaupun memang kalau Imam Syafi'i itu usia 6 tahun sudah 30 juz ya, Insya Allah. Tapi ya, lumayan Alhamdulillah itu juga ya. Kerja keras ibu dan bapak gurunya di sekolah. Jadi bukan pinternya dia bukan karya saya, bukan <laughs> ya, karya ibu dan bapak gurunya di sekolah di STT Al Mubarak. Terima kasih ibu guru, bapak guru di sana ya. Pak kepala sekolahnya juga. Saya hanya sekedar ya di rumah murojaah gitu diulang-ulang. Kalau enggak gitu susah anak sekarang. Ya anak sekarang anak dulu ya susah juga kalau bukan sama bapak ibu guru mah susah. Makanya dulu saya sering bingung kenapa Pak Kiai itu kok uh, anak-anaknya disekolahin, dipesantrenin di tempat orang lain. Nah gitu kalau sama ayahnya mah susah sama orang tua kita. Itu disekolahin dengan orang lain baru. Oh begitu ya. Pantes gitu itu jadi e, dari Sukabumi pesantrennya kadang-kadang ke Gontor dari Jawa ke Jawa Barat ya putar-putar lah begitu karena memang dengan orang tua hanya sekedar dasar terusnya ya bergaul dengan lain dan harus perlu ilmu ilmu itu kan dari berbagai orang berbagai pesantren berbagai sekolah pemahamannya baik Surah Al-Waqiah kemarin sudah sampai ayat 34, kita teruskan ayat 35-nya ya. Nah ini Alhamdulillah di Depok itu selalu menemukan program-program baru. Dulu eh, program pelangi ya, program eh, hentak, dipukulin, <laughs> ya, bukan dipukulin sih ya. Ada beat-beatnya, jadi kalau pakai dulu di kampung kita pakai rotan, pakai tunjukkan gitu ya. Jadi ada ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kita pakai ibu dan bapak karena terlambat belajarnya baru 40 belajar, baru 50 belajar, baru 60 belajar, dipukulin gitu, dipukulin bahunya. Kalau laki-laki saya pakai tangan langsung. Kalau ibu-ibu nggak boleh pakai tangan langsung, pakai pukulan gitu. Tapi pelan kok, bukan dipukul kayak pukul maling bukan. Gitu ya, pukul bit aja. Nah, kemarin saya menemukan metode metode apa? metode yang sebetulnya sudah di, biasa dipakai Pak pakai Pak Ustadz dulu di kampung ya dulu kita lagi belajar metode diputus-putus bacanya untuk pemula insyaallah nanti e, kita hadir di rumah yatim dari mulai jam 10 ya walaupun jamnya belum berubah insyaallah saya bawa alat-alatnya biar ibu dan bapak bisa baca bisa direkam langsung di komputer coba ya kita bedakan nanti hasilnya seperti apa karena baru baru kemarin di uji coba di Depok ya uji e, membaca di apa di putus tapi untuk pemula alhamdulillah hujan insyaallah hujan besar ya mudah-mudahan tidak terjadi banjir walaupun di beberapa daerah bencana demi bencana silih berganti karena kita melupakan Allah lingkungan ini rusak hancur karena ulah segelintir manusia yang mengadvokasi dunia ah, ya yang mengambil hasil bumi ini secara semena-mena tanpa mem memperhitungkan keselamatan bersama. Zaharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Ini rusak ya. Di bumi, di langit, di, di badan, di lautan semua di keruk Akhirnya yang kena yang lain yang nggak tahu menahu nah, ini. Baik ya, ayat ke-35 nih. <clears throat> u ba Selalu itu untuk untuk menyamakan dengan rekaman yang kemarin. Dia rekamannya sama. a i u Aiuba A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna gunnah ya tuh. Innya gunnah nanya matobi ketemu alif. Jadi mad jaizmun pasil. Memang begitu mad. Tadi ya. Ini ada ya, ya. suara hujannya masuk. Nah, ditutup dirapatin. <clears throat> Itu ya. In gunah. Ini. Iya. Ini dapat dulu. Suara suara hujannya besar sekali. Ya, untuk murotal hari Ahad surah Al-Maidah ya. Ayat 17 sampai 43. Surah Al-Maidah ayat 17 sampai 43. <clears throat> Kita ulang lagi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنشأناهن إنشاء Kalau dihentikan kayak gitu Itu nih Ada yang masuk Halo Selamat pagi Pagi Kayu manis ya Betul uh, acaranya Mas Rido udah mulai belum? Nanti sebentar lagi. Ya, oh, ini radionya tuh. <laughs> Nanti sebentar lagi, ulang tahun. Ayat 35 ya. <clears throat> In guna, Inna inna ansha'nahunna insya'a. Kalau dihentikan, Dua fata dibaca satu jika dihentikan. Aywad, ya kalau dihentikan. Kalau disambung itu insya'a jadi ikhfa. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna ab abkara. Kalau sugra. أب أبكارا عربا idhar tanwin ketemu alif walaupun bukan alif ya hamzah auru'in auruban at hamas auruban Raba. li ashabil yamin Sullatum. Fa. Sullatum. Sullatum minal awwalin. وثلة من الآخرين Ayat 40 masih di suratul wa waqiah. Sekarang ayat 41-nya ya. وأصصد وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال شمال Mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad adidis sukun. في سموم وحميم وذل من قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئذا متنا وكنا وكن Gunnah. Nanya mad tabi'i. وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون والآخرين لمج Kalau sugro. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم مع معلوم Itu ya ayat ke-50. Itu ya. Dari ayat 49-nya. قل إن الأولين akhirin. Itu kalau dihentikan ya. Akhiri jadi mad ada disukun. Itu ya. <clears throat> Ayat 9. Coba kita ulang lagi. <clears throat> Qul innal awwalina wal akhirin لمج لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من ش- من ش- من شجر من زقوم Nanti untuk pemula kelas A dasar atau menengah diajarinya kayak gini. La akiluna min jadi mil syajarin. Disambungin jadi min syajarim syajarim min zat zai min kum oh itu Pak Ari banyak yang SMS nanti tapi saya bikinnya jangan di sini ya di saat taklim di rumah yatim atau di Depok ya itu nanti ibu dan bapak yang ingin belajar di rumah bacanya ngejanya gitu. La a la luna min jadi ming. Min syajarim min zai min zakum zakum. Sebetulnya ini bukan metode baru ya, metode para kiai para ustaz dulu kalau sekarang juga suka dipakai kalau lagi ceramah terus ngajarin doa kan. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan ojo bener azabannar ya, siksa neraka. Jadi uh, itu metode metode hentak iya. Nah ini uh, mutlak kalau belum belum bisa dirukiah dulu ya. Dihentak-hentak dipukulin dulu ya. dada ini punggungnya. Jadi hentakan gitu dipukul. Pelan-pelan tapi pakai tangan. Uh, pukulan sudah belum mempan juga metode hentak. Eh metode apa? Metode putus-putus nih. Sama famaliuna min hal butun. mutusnya sebetulnya kurang kurang cocok ya. <clears throat> kalau kalau diurai berdasarkan kalimat, kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Tapi eh, putus diputus menurut bacaan nggak masalah kan. Kita kan lagi belajar. Fama fama fama liuna min hal butun fasya fasyaribuna alaihi minal hamim coba kalau tiap hari ngikutin ngejek-ngejek gitu terus dilancarin pasti mudah nggak nggak lihat tulisan juga bisa hafal coba deh ya itu mungkin tadi al murid kan hafal ya, sudah Al hafal ya, sudah sampai al insyikoh karena sering. <laughs> Ya, awal-awalnya baca Qurannya belum bisa dia kelas satu dulu. Sekarang sih alhamdulillah sudah lancar ya, insyaallah. Itu <clears throat> anak kecil cepat ya. Anak kita juga insyaallah lah ya, ya mau yang mau belajar. Nih ayat 53 ya. Fama famaliuna منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقنا لكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون كتير نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما أن نبدل أمثالكم ونعلم أنتم فيما لا تعلمون فيما لا تعلمون ولقد Papa Subro ولقد ولقد ولقد علمتم النشأة الأولى فلأولى تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أأنتم تزرعونه membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Air Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Balai Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Air Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 4908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. pagi saudara kembali kita jumpa di bingkisan hari ulang tahun kesempatan akhir pekan tentunya Ya satu tanggal 10 Januari 2019